بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اسمعوا رحمكم الله وبارك العلم رضي الله عنه وعنا جميعا مقاصد صيغة العمل وهي تارج لمقاصد متعددة فمنها الإباحة وذلك كقوله تعالى كلوا من الطيبات ومنها التسوية نحو قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا ومنها التهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم ومنها التكوين وهو الإيجاد عن العدم بالسرعة مثل قوله تعالى كن فيكون كفاية جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لنا ولكم جميعا جديد Pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membahas dengan panjang lebar tentang amrun dan nahyud. Kita juga sudah merincikan tentang sejumlah bentuk-bentuk daripada amr dan nahyun bahkan kita juga sudah membaca sebagian daripada kaidah-kaidah amr maupun nahyur dari kitab Mabadik Awaliyah. Nah kini kita mendapat tambahan masih tentang amal yaitu maqasidu silatul amal maqasid atau ma'ani itu maksud atau makna daripada amr itu sendiri di luar dari apa yang sudah kita bahas kemarin kita sudah bahas amr itu pada dasarnya menunjukkan adanya yaitu kewajiban lil wujud. Nah, tapi terkadang ternyata amr itu punya makna lain. Di antaranya al-ibahah. Kadang-kadang amr itu untuk pembolehan. Seperti firman Allah yang berbunyi kulu minal Kadang-kadang amr juga untuk tasfiyah, untuk menyamakan yaitu satu masalah dengan masalah lain, satu kondisi dengan kondisi lain, seperti firman Allah yang berbunyi fasbiru au la fasbiru. Itu baik kalian sabar maupun tidak sabar. Dan ini untuk penyalahan kondisinya. Dan kadang-kadang untuk tahdid. Nah, tahdid itu uh, untuk ancaman atau untuk peringatan Nah, atau untuk e, menekankan tentang suatu sikap yang harus diwaspadai. Seperti firman Allah yang berbunyi, Ihmalu masyidtum. Yaitu lakukanlah apa yang kalian inginkan. Tentunya kata-kata seperti ini jangan kemudian diartikan, oh kalau gitu segala sesuatunya halal. Kita boleh kerjain apa aja. Tidak. Seperti orang tua mengatakan kepada anaknya saat dia marah, karena anaknya berbuat satu kesalahan, terus orang tuanya ngomong ke si anak, oh begitu, ya sudah, kamu kerjakan aja apa kamu mau. Saya bertanya, itu namanya nyuruh berbuat atau melarang? Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu eh, dalam konteks bahasa juga sangat dikenal. Nah, kemudian ada lagi kuit Itu untuk penciptaan, pengadaan bahwa bijak adalah adam, surat. Yaitu pengadaan sesuatu daripada tidak ada menjadi ada di surah itu dengan cepat seperti yang Allah nyatakan dalam Al-Quran kun fayakun. Nah, kun itu kan juga sifatul amr. Nah, jadi inilah beberapa makasid daripada sifatul amr. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Ikra ya Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رضي الله عنه وعنا جميعا من هو المخاطب بالتكليف كل مؤمن بالغ عاقل يدخل في خطاب الله تعالى وهو المسمى بالمكلف ويخرج من هذا من ليس كذلك وهو يخرج ويخرج من هذا من ليس كذلك وهو الصبي والتاج والمجنون ذكرا أو أنثى فإنهم لا يدخلون في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم إذ الشرط التكليف فهم الخطاب والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين نعم يؤمر الساهي يؤمر الساهي بعد ذهاب السحو عنه حال تكليفه بجبر خلل السحو وقضاء ما فاته من نحو صلاة وضمان ما أتلفه من المال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب إمامهما منه كالزكاة وضمان المكلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتمثل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليهما ليس لأنه معمور بهما كما في البالغ بل اعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى كفاية جزاكم الله خير الجزاء أحسنتم Di sini ada satu subjudul yang cukup menarik yaitu man huwal muhatab bitaklif. siapakah pihak yang dibebankan dengan beban syariat yang menjadi pihak kedua menjadi pihak yang diserukan oleh Allah menjadi pihak yang dimaksud yaitu dalam perintah-perintah maupun larangan-larangan Allah. Bukhotob itu secara bahasa artinya diajak bicara. Kalau saya bicara berarti saya disebut mutakallim. Kalau Anda saya ajak bicara berarti Anda muhotob. Nah, kalau dalam bahasa kalau dalam konteks bahasa Indonesia disebut al-mutakallim itu pihak pertama, pembicara. Muhotob pihak kedua yang diajak bicara. Nah, sedangkan al-ghaib pihak ketiga yang dibicarakan. Jadi kalau saya bicara itu disebut mutakalim yang bicara pihak pertama. Nah, kalau Anda yang saya ajak bicara berarti Anda muhotob. Muhotobun bentuk jamaknya. Berarti Anda pihak kedua yang saya ajak bicara. Kalau ada pihak ketiga yang saya sedang bicarakan, yang sedang bicarakan pulang dan pulang, pulang dan pulang, itu disebut al-ghaib yaitu pihak ketiga dalam konteks bahasa. Nah di sini marwal muhatab bitaklif. Siapa itu pihak yang diajak bicara? Oleh nas nas syar'i, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Bitaklif dengan pembebanan syariat. Nah, maka di sini jawabnya kullu mu'minin balighin aqil. Nah, ini sebetulnya sudah sering kita singgung dalam pelajaran kita saya selalu mengatakan yang disebut mukallaf itu muslimun akilun balighun kata mukmin dan kata muslim kata mukmin dan kata muslim kalau disebutkan secara tersendiri maknanya sama jadi kalau disebut muslim dalam satu ungkapan tidak ada kata mukminnya atau disebut mukmin dalam ungkapan lain tidak ada kata muslimnya maknanya sama Kecuali kalau kata mukmin dan muslim disebut berbarengan dalam satu nas. Nah, kalau disebut berbarengan dalam satu nas, berarti ada perbedaan makna. Nah, jadi kalau di sini nggak ada kata muslim, yang ada kulu mukmin. Boleh kita artikan kulu muslim. Nah, jadi sekali lagi, jadi kata mukmin dan muslim ini e, kalau disebut secara bersamaan maknanya sama. Tapi kalau e, maaf, kalau disebut secara tidak bersamaan, maknanya sama. Tapi kalau disebut secara bersamaan dalam satu nas, ada mukmin juga, ada muslim juga, maka maknanya ber, berbeda. Nah, jadi jangan nanti ada mengatakan, oh itu kan yang diwajibkan yang mukmin bukan yang muslim. Kalau saya ini kan baru muslim, belum jadi mukmin. Jadi saya nggak wajib dengan syariat. Nah ini nggak betul. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kata mukmin dan muslim kalau disebut secara terpisah maknanya sama. Jadi kalau ada firman Allah yang berbunyi ya ayuhan ladina aman kutiba alaikumusiyam. Di situ nggak ada disebut muslim, yang disebut iman, amanu. Maka muslim masuk di dalamnya. Jadi hei orang-orang yang beriman boleh diartikan hei orang-orang Islam karena disebutkan secara terpisah. Nah, kecuali kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis. Kita lanjutkan. Jadi setiap orang yang beriman atau setiap muslim yang balik akil yad'ul fi kitabillah. Maka dia masuk di dalam kitab Allah. Nah, kitab Allah itu artinya firman Allah. Nah, apakah itu kitab Allah itu uh, yang dimaksud di sini sebetulnya kemarin sudah kita lebih sempurnakan adalah khitab syariah. Yaitu khitab nas yang berasal daripada sumber syariah. Yaitu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi setiap muslim yang sudah balik, sudah akil masuk dalam perintah ataupun larangan yang berasal dari Allah maupun Rasulnya. Wa huwal musamma bil mukallaf. Jangan salah baca. Jangan mukallif. Kalau mukallif, Allah. Kalau yang memberikan beban itu Allah, Al-Mukallif. itu syariat, yang memberikan beban syariat itu Allah. Sedangkan kita mukallaf. Ah, pihak yang diberikan beban. Wa yakhruju min hadza laysa Nah, dalam disebutnya setiap muslim akil balik sebagai mukallaf, maka yang bukan muslim, bukan akil, bukan balik, dia bukan mukallaf. Makanya disebut. Jadi apa-apa yang tidak memenuhi syarat tadi seperti sobi wasai, asobi artinya anak kecil yang belum balik, asahi orang yang lupa, al majnun orang yang gila, dakar al unsa baik laki-laki maupun perempuan, fa innahum la yaquluna fil kitab, Mereka tidak masuk di dalam seruan tadi. Baik seruan Allah maupun Rasulnya. Lintifai taklif anhum. Karena tidak ada pembebanan taklif, yaitu daripada mereka. Kemudian, if, nah, yang demikian itu kenapa? Karena syarat taklif, yaitu syarat daripada taklif untuk diberikan beban syariat, nah, diberikan beban syariat, yaitu fakul khitab dia harus memahami perintah tadi. Orang bisa dikatakan terkena kewajiban setelah dia paham. paham kalau dia diajak bicara dan diwajibkan daripada perbuatan tersebut. Kalau dia tidak paham, maka tidak ada taklif baginya. Sobi tidak punya tidak punya kemampuan untuk memahami perintah atau larangan. Kitab itu perintah atau larangan. Sobi tidak punya pemahaman terhadap perintah maupun larangan. Majnun, orang yang gila, juga tidak punya kemampuan untuk memahami perintah atau larangan. Nah karena anak kecil dan orang gila tidak punya kemampuan untuk memahami perintah atau larangan, maka mereka tidak terikat dengan perintah dan larangan tersebut. Yang terikat dengan perintah dan larangan tersebut adalah mereka yang memahami perintah dan larangan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana? Khusus dengan peluk orang yang lupa. Nah, di sini dikatakan naam, ya. Yuk pak ba'da zihabi sahwi anhu ala taklifihi bijabra qala sahwi wa qadahi marbatahu min nahwi salat wa taman ma'atrafahu min al Ya, Orang yang lupa, saat dia lupa, dia terlepas daripada kewajiban. Saat dia lupa. Karena orang lupa termasuk orang yang tidak punya kemampuan untuk memahami perintah maupun larangan yang datangnya dari Allah maupun Rasulnya. Tapi begitu lupanya pergi, lenyap, sirna, hilang, dia menjadi orang yang sadar maka ketika itu kewajiban kembali kepada dirinya. Yang oleh karenanya, apa-apa yang ditinggalkannya karena lupa, dia tinggalkan sholat karena lupa, dia tinggalkan puasa karena lupa. Nah, maka atau dia melakukan pengerusakan terhadap harta orang lain karena lupa, maka semua wajib dia tunaikan gantinya. Sholat ditinggalkan karena lupa, wajib dia kalau. Puasa ketika karena lupa wajib dia kodok. Harta benda orang lain dia musnahkan karena lupa wajib dia ganti. Nah itu yang perlu kita buatkan catatan. Walau kita bayar bi fi'li ghairi balik akhir. Tidak ada perintah maupun larangan eh, yang berkaitan atau bergantung atau yaitu terikat eh, dengan perbuatan orang yang belum balik dan tidak berakal. Wa waliyus sobi wal majnun. Wali. Itu yang punya wilayah kemenangan untuk mengurus anak kecil dan untuk mengurus orang gila. Mukhatab. Dia adalah pihak yang ada diajak bicara oleh syariat, diberikan beban, biada ima wajaba fima lihima Jadi anak kecil memang tidak punya kewajiban. Orang gila memang tidak punya kewajiban. Tapi wajib mereka tetap punya kewajiban yaitu untuk menjalankan apa-apa yang semestinya dijalankan yang terkait dengan urusan anak kecil maupun orang gila seperti menjaga harta mereka, memelihara harta mereka, membayar zakat harta mereka dan seterusnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, harta anak kecil dan harta orang gila tetap wajib zakat. Nah, kalau pertanyaannya, lo kok wajib zakat? Kan yang punya masih kecil, kan yang punya orang gila. Kenapa harta itu diwajibkan zakat? Karena ilah daripada kewajiban zakat harta adalah annum. Annum itu potensi berkembangnya harta. Setiap harta yang berpotensi untuk berkembang, untuk bertambah, milik muslim yang manapun, wajib untuk dibayarkan zakatnya. Jadi ilahnya bukan akil atau balik. Ilah harta itu dizakatkan adalah andu. Kemungkinan harta itu berkembang dan bertambah. Nah, sekarang kita tanya, harta anak yatim atau orang gila yang dipelihara oleh walinya, punya kemungkinan nggak untuk dikembangkan? Makanya harta tersebut tetap diwajibkan zakat. Nah kalau sampai harta tersebut habis dimakan zakat, yang salah walinya. Kenapa walinya tidak kembangkan itu harta? Ini dakwah di sah. Artinya dari pelajaran zakat ini, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan suka mengendapkan harta. Harta itu jangan ditumpuk, harta itu jangan diendapkan. Harta itu mesti diputar, harta itu dikembangkan, Harta itu bagaimana supaya terus bertambah. Nah, makanya mereka-mereka yang malas, uh, tidak mau mengembangkan harta, tidak mau memutar harta, tidak mau mengelola harta, tidak dibebaskan daripada pembayaran zakat. Jadi kalau mereka malas, tidak dibebaskan dari pembayaran zakat. Kalau mereka terus tidak mengelola hartanya, maka dalam waktu 40 tahun hartanya habis. Karena setiap tahun dia itu wajib zakat seperempat, seperempat puluh. Nah kalau dia nggak kembangkan, lama-lama hartanya habis itu dimakan zakat. Nah ini karena kesalahan dan kemarusan daripada orang yang memiliki harta. Nah kalau anak yatim saja, kalau orang gila saja, hartanya yang punya potensi berkembang yang ada di tangan walinya tidak dibebaskan daripada zakat, apalagi orang malas. Jadi nggak ada tempat tuh buat orang malas. Dalam dalam dalam apa namanya e, dalam syariat Islam dalam arti kata jangan berpikir orang malas itu akan dibebaskan dari kewajiban zakat. Tidak. Mereka tetap diwajibkan. Nah jadi kenapa Islam mewajibkan pembayaran zakat dari harta sampai anak yatim pun diwajibkan juga untuk dibayar zakat hartanya oleh warisnya dalam rangka untuk mendorong para pemegang harta untuk tidak mengendapkan hartanya. Jadi wali itu boleh mengelola harta anak yatim supaya harta anak yatim tidak habis dimakan zakat, supaya harta anak yatim itu tetap berkembang. Tapi pengelolaannya harus hati-hati, jujur, amanat, tidak sembarangan, dan si wali itu memang orang yang ahli di dalam mengelola daripada harta tersebut. Kalau dia tidak punya keahlian, dia tidak punya kemampuan, sepatutnya dia minta bantuan orang lain yang jujur, yang amanat, yang punya kemampuan untuk mengelola hartanya. Makanya kalau semua umat Islam menjalankan eh, maqasid syariat, maksud daripada syariat cakap sebetulnya tidak akan ada harta umat Islam yang terendam. Kalau Anda punya harta, ajaran Islam jangan ini harta disimpan diendapin ditumpuk jangan harta ini putar nah kalau anda sudah terlalu banyak usaha anda nggak mungkin muter lagi kasih orang lain untuk muternya nah makanya kalau umat Islam melaksanakan itu nggak ada umat Islam yang nganggur sekalipun dia miskin karena dia akan dapat titipan dari orang-orang yang kebanjiran harta dari orang-orang yang kebanyakan harta untuk diolah. Jadi orang udah kebanyakan harta nih, udah buka usaha ini, buka usaha itu, buka usahaan, Hartanya udah berlimpah ruah, dia udah gak bisa buka usaha lagi. Tetap jangan jadi dapet. Harta yang berlimpah tadi cari orang-orang yang belum punya usaha, yang jujur, yang amanat, yang bisa kerja. Oh dari mereka supaya ke depan mereka-mereka itu juga menjadi pembayar zakat. Lalu ini dilaksanakan, insya Allah di tengah-tengah umat Islam kemiskinan tidak akan lagi menjadi problem yang besar. Nah, kemelaratan itu tidak akan lagi menjadi yaitu problem yang besar yang menghantui umat, tapi semua bisa teratasi dengan baik dan bisa terkendali. Baik, kita lanjutkan. Itu hanya sekedar sebagai tambahan. Jadi intinya bahwa anak kecil dan orang gila, walaupun mereka bukan mukhotob, tapi waris-waris mereka yang menjaga dan memelihara mereka tetap punya kewajiban untuk mengawasi mereka maupun harta benda mereka. Nah kemudian di sini juga ada contoh seperti orang yang punya hewan, katakan punya ternak. Ternak itu bukan mukhotob. Tidak ada itu firman Allah kepada kambing supaya jangan merusak kebun orang. Tidak ada. Karena kambing itu bukan bukan mukhotob. Tapi kalau kambing itu merusak, yang ganti yang punya. Nah, jadi kambingnya memang tidak mukhotob, tapi pemilik kambingnya mukhotob termasuk taklif, mukalaf untuk menjaga kambingnya, memelihara kambingnya, mengawasi kambingnya, jangan sampai merusak daripada kebun orang lain. Jadi yang nanti ada mengatakan, oh itu kan kambing yang merusak, yang kita ganti aja ke kambing. Nah, tidak begitu saudara. Kambing itu punya pemilik pemilik bertanggung jawab. Walaupun kambing bukan mukhotob, tapi pemilik kambing tetap mukhotob. Baik. Nah, di sini ada tambahan yang menarik. Sihatul ibadatus sobi. Kasolatihi wa salmikil mutabu alaiha. Laisa li'annahu makmurun bihima. Kama fil balik. Balik li'atadaha fala yatrukuha ba'da bulughihi Allah Jadi kita ada keterangan bahwa anak kecil walaupun belum mukhatab walaupun belum mukallaf tidak mukhatab dia akan tetapi kalau dia sholat dia tidak diperintah sholat tapi kalau dia sholat memenuhi syarat-syarat yang lainnya sholatnya sah kalau dia puasa, puasanya juga sah. Bahkan dari puasa dan sholatnya, dia tetap mendapatkan ganjaran pahala. Nah, dari segi usul, di sini disebutkan, dia mendapatkan pahala lain dari annahu makmurun bihima. Anak kecil sholat dapat pahala, anak kecil puasa dapat pahala. Dia dapat pahala bukan karena dia itu diperintah untuk sholat dan puasa, bukan karena dia menjalankan perintah sholat dan perintah puasa. Karena anak kecil bukan orang balik yang menerima perintah. Tapi dia mendapatkan pahala lihat lihat liatada untuk agar dia terbiasa. Sehingga begitu dia dewasa, dia tidak mudah untuk meninggalkannya. Jadi membiasakan diri anak-anak kecil untuk sholat dan puasa sesuatu yang terpuji si anak mendapatkan pahala karena uh, upayanya untuk membiasakan diri dan si orang tua mendapatkan pahala di dalam pendidikan mereka untuk bisa melaksanakan syariat Islam hingga saat dewasanya. Baik, yang berikutnya, Saya Syekh ya, halaman 34. Arba'un Salazir. بسم الله الرحمن الرحيم اسمه رحمه الله قال المؤلف رضي الله عنه وعنا اجمعين الكفار والخطاب الشرعي اما الكفار فالصحيح عند اهل الحق انهم داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعه وهم مخاطرون فيها مع انتفاء شرطها وهو الاسلام فيعذبون حينئذ على امرين على ترك الفروع وعلى ترك الاسلام فهم داخلون في الخطاب بسائر فروع الشريعه وداخل في خطاب في الاسلام الذي بدونه فروع الشريعه ممنوعه لا تصح ومع كونهم مخاطبين بالفروع الا انها لا تصح منهم اذا فعلوها الا بالاسلام وانما كلف الكفار بفروع الشريعه لانهم لم يكونوا مكلفين بها بما اوعدهم الله على تركها لكن الايات الموعده بالعذاب على قصد الفروع كثيره كقوله تعالى ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ومن عن ذلك يلقى آثاما وهو عامل العقلاء فصرح بتعذيب فصرح بتعذيبهم في ترك الزكاة والصلاة. جزاكم الله خير أحسنتم بارك الله لنا ولكم جميعا. ada satu tambahan pelajaran yang sangat bagus sekali. Seun Jamil wa Mufid. Di sini tentang orang-orang kafir kaitannya dengan arkitab syar'i. Muncul pertanyaan. Kalau ada perintah Allah seperti tegakkan sholat, tunaikan zakat, laksanakan puasa Ramadan. Apakah orang-orang kafir masuk di dalam perintah tersebut? Tadi kita sudah katakan, kalau sobi, ger dahil, nggak masuk. Majnun, ger dahil, nggak masuk. Orang gila. Bahkan sampai orang yang lupa, nggak masuk saat lupa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang kafir? Jadi kan kalau satu syarat mukalaf itu mukmin, akil, balik. Akil balik sudah kita bahas. Sekarang kita bicara tentang mukmin. Pertanyaannya, apakah orang kafir itu masuk di dalam perintah dan larangan atau tidak? Jadi ada yang mengatakan orang kafir tidak masuk. Ada yang mengatakan orang kafir tidak masuk. Ada juga yang mengatakan orang kafir masuk dalam perintah tersebut. Nah mana pendapat yang muktabar di kalangan usuliyin, di kalangan ahli usul fikih. Nah di sini disebutkan bahwa as pendapat yang betul, yang benar, yang kuat, tidak ahlul haq. Itu menurut para ulama ahlul haq. Annahum dahiluna fil khitab. Mereka semua orang-orang kafir masuk di dalam perintah maupun larangan. Jadi kalau Allah perintahkan sholat, maka perintah itu berlaku bagi orang yang mukmin maupun kafir. Kalau Allah perintahkan puasa, maka perintah tersebut berlaku bagi orang mukmin maupun kafir. Kalau Allah perintahkan haji, zakat, maka perintah itu masuk dalam perintah tersebut orang yang mukmin maupun kafir. Begitu juga larangan. Kalau Allah larang berzina, maka baik mukmin maupun kafir masuk dalam larangan tersebut dan seterusnya. Hanya saja, hanya saja orang-orang kafir tersebut, kalaupun mereka menjalankan perintah dan larangan tersebut, tetap tidak akan diterima oleh Allah karena mereka tidak punya iman. Nah, tolong dipisah itu. Jadi kalaupun orang kafir sholat, Allah nggak terima karena mereka nggak punya iman. Nah, makanya makanya di sini tidak sholatnya mereka, tidak puasanya mereka, tidak menjalankan syariat Islam bagi mereka eh, dalam konteks ibadah itu tidak ada kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memaksa mereka. Oh kamu orang kafir wajib sholat walaupun kamu nggak masuk Islam karena kamu masuk dalam perintah nggak boleh. Karena kalaupun mereka kerjakan tidak sah tanpa adanya iman bagi mereka. Jadi konteks yang kita mau sampaikan di sini mereka itu masuk dalam perintah atau tidak. Kalau dikatakan mereka tidak masuk dalam perintah, mereka tidak masuk dalam larangan, itu berarti mereka tidak dosa, tidak sholat. Mereka tidak dosa, tidak puasa. Karena tidak masuk dalam perintah. Seperti anak kecil. Tidak masuk dalam perintah. Tidak dosa kalau tidak melaksanakan perintah. Anak kecil tidak masuk dalam larangan. Tidak dosa kalau dia melanggar larangan. Itu namanya tidak masuk dalam perintah. Tapi kalau orang kafir dikatakan tidak masuk dalam perintah, tidak masuk dalam larangan, berarti kalau dia tidak pekerjakan perintah Allah, dan dia melanggar larangan Allah, dia tidak berdosa. Enggak begitu. Orang kafir sekalipun dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia berdosa. Dosa dia punya dosa. Dosa karena dia meninggalkan Islam, dosa karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Dosa karena dia tidak beriman dan ditapak lagi dosa karena dia melanggar larangan. Jadi jangan terus dibilang mereka nggak masuk dalam dalam perintah. Tidak, mereka masuk. Nah, cuman jadi mereka dapat dosa. Udah dosa nggak beriman, dosa nggak Islam. Ditambah lagi, dosa tidak melaksanakan kewajiban. Dan dosa melanggar larangan. Apa dalilnya? Mereka itu berdosa. Kita lihat ayat-ayat yang dikutip oleh Al-Alif radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bagaimana? Yaitu Allah menceritakan tentang orang-orang kafir orang-orang kafir yang nanti akan dimasukkan neraka jahanam. Di antaranya Allah firmankan masalah kasbun Jadi orang-orang kafir ini ditanya kepada mereka apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa kalian disiksa? Kalau mereka berkata lam naku minal muslim. Kami ini dulu waktu dunia nggak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Padahal orang kafir. Ini ayat bukan bukan bukan cerita orang beriman, orang kafir. Allah jebloskan ke dalam neraka. Nah di sana mereka tanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawab mereka, karena dulu kami nggak sholat. Ini menunjukkan kalau mereka tetap wajib sholat. Hanya kalau mereka sholat, sholat mereka tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus punya iman. Dia harus orang Islam. Nah yang lain lagi Allah berfirman, Wa wa'idul celaka bagi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana? Alladzina la yu'tuna zakat. Orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Jadi Allah tuntut itu. Dia nggak sholat Allah tuntut. Dia tidak zakat Allah tuntut. Allah jebloskan ke dalam neraka jahanam. Kalau mereka tidak masuk dalam perintah, kalau mereka tidak masuk dalam larangan, mestinya mereka tidak dapat sanksi karena mereka meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat. Tapi dalam ayat ini secara eksplisit jelas orang musyrik, orang kafir, mereka mendapat sanksi hukuman dari Allah karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak zakat. Nah, jadi di sini menjadi bukti buat kita ternyata orang kafir sekalipun masuk dalam seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau mereka melaksanakan perintah tersebut juga percuma. Karena amal ibadah tidak diterima kalau tidak yaitu didasari atas dasar iman dan Islam. Baik. Sebagai tambah, kita buat catatan. Tolong semua dicatat. Surut قبول العمل الصالح شروط شروط قبول العمل الصالح syarat diterimanya amal soleh syarat diterimanya amal soleh yang pertama al-iman Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berbunyi, Fakala ta'ala, Man amila salihan min dakarin wa unta wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, kata Allah dan dia itu beriman. Nah, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang bagus. Perhatikan kata-kata barat siapa beramal soleh. Dari laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin diikat dengan iman. Nah itu dari artinya tanpa iman amalnya tidak diterima. Amal hanya diterima kalau ada iman. Itu syarat yang pertama. Makanya amal orang-orang kafir sebaik apapun, sebagus apapun, tidak akan diterima oleh Allah. Pengertian diterima yang membuahkan pahala. Pengertian tidak diterima tidak membuahkan pahala. Nah, syarat yang kedua. Al-ikhlas. Dalilnya firman Allah yang berbunyi ta'ala wa ma umiru illa ليعبدوا الله مخلصين له الدين hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah melainkan hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh urusan agamanya hanya bagi Allah serta dia senantiasa bersikap lurus. Apalagi ditambah juga dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu syarat kedua. Jadi kalau ada amal ibadah dilaksanakan tanpa ikhlas, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sebanyak apapun, sebesar apapun, sebaik apapun amal ibadah yang dilakukannya Syarat yang ketiga, muafik li syariatil islaminya. Dia sejalan atau sepakat dengan aturan syariat Islam. Walaupun yang mengerjakannya punya iman. Walaupun yang mengerjakannya sudah tulus tanpa pamrih. Tapi yang dikerjakan bertentangan dengan aturan syariat tetap Allah tidak terima. Contoh, ada orang niatnya baik mau bantu orang lain. Satu orang miskin, butuh modal, cari pinjaman ke sana kemari, bantuan tidak pernah dapat. Ada satu dermawan luar biasa baiknya. Dipanggil si miskin tadi, dikasih modal. Cuma-cuma. Ini buat kamu modal 100 juta untuk kamu berusaha. Nanti kamu boleh ganti kapan saja kalau kamu berhasil. Tapi tolong nanti kalau ganti dilebihkan satu rupiah. Satu juta, seratus juta plus satu rupiah. Kalau menurut akal, menurut logika, wajar tidak? Menurut akal, menurut akal, wajar tidak? jahat ya itu orang. Itu orang yang yang yang minta tambahan satu rupiah, jahat atau baik? Menurut akal. Anda mengatakan dia jahat? Kapan orang kasih kasih cuma-cuma modal 100 juta gantinya kapan saja? Secara akal, dia jahat atau baik? Dermawan tidak? Orang baik, dermawan, niatnya tulus, mau ganti kapan aja. Membantu bantu 10 tahun ke eh, 20 tahun, tidak apa-apa. Oh, itu susah dicari orang begitu. Jadi orangnya beriman, dia tulus, sudah. cuma dia nggak ngerti hukum nih. Tambahan satu rupiah itu haram. Tambahan satu rupiah itu riba. Tambahan satu rupiah itu tidak sesuai dengan syariat Nabi. Gara-gara satu rupiah tidak sesuai dengan syariat Nabi, Allah tolak itu Makanya tadi itu saya katakan, syarat amal diterima oleh Allah ada berapa? Tiga. Yang pertama, iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, muafik li syariatil islamiyah. Harus sejalan dan sepakat dengan syariat. Pokoknya kalau tidak sepakat, walaupun akal mengatakan ini benar, ini bagus, ini luar biasa, ini dermawan, nggak apa-apa ditambah satu rupiah. Akal boleh mengatakan begitu, tapi syariat bicara lain. Kita harus tunduk kepada syariat, bukan tunduk kepada akal. Nanti kita akan coba untuk sedikit mengkaji tentang akal Nah, jangan sampai nanti kita kebablasan di dalam menggunakan akal. Memang di kalangan Ash'ari itu terkenal takdimul akri ala nakri. Di kalangan Ash'ari. Nah, tapi maknanya mesti dipahami. Jangan langsung dikatakan bahwa kita ini menuhankan akal. Tidak. Tetap Ash'ari mengikuti manhaj takdimul nakri ala akri. Jadi mengedepankan yang nakal itu harus didahulukan dari yang akal itu harga mati. Cuma dalam kondisi tertentu, kalangan Ash'ari suka menggunakan takdimul akli alam nakli. Mengedepankan akal daripada nakal. Dalam kondisi tertentu, artinya tidak mutlak. Nah ini kadang-kadang kalangan di luar Ash'ari suka menyerang. Apa itu Ash'ari? Masa dalam kaidahnya ada takdimul akli alam nakli. Mengedepankan akal daripada nakal. Nah, padahal ahlu sunnah itu sebaliknya takdimun menakli alal akli. Nah yang begini dia tidak paham mazhab Asy'ari. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Asy'ariyah bahwa nakal yaitu Al-Qur'an dan hadis harus lebih diutamakan daripada akal. Tapi dalam kondisi tertentu di mana pemahaman suatu ayat bertentangan dengan akal, maka ayat tersebut harus ditakwilkan sesuai dengan akal. Itu yang dimaksud mengedepankan akal dan pada nakal. Bukan menyepelekan nakal, bukan membuang nakal, bukan dengan merekaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Tapi bagaimana memberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak bertentangan dengan akal. Itu yang dimaksud mengedepankan akal daripada nakal. Tapi dalam konteks hujah, dalil, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama takdim wujud takdim nakri al akli. Wajib mengedepankan dalil nakri yaitu Al-Quran dan Hadis daripada dalil akli. Nah, maka itu nanti itu akan ada pembahasan lebih khusus lagi supaya kita tidak terjebak yaitu di dalam eh, pemikiran-pemikiran eh, yang tidak berasal daripada ahlu sunnah wal jamaah. Baik, ada pertanyaan soal usul fikih kaum Sayyidina Abu Bakar? Silakan. Mana mic yang bisa di ya. Terus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tadi judul buku ulama soleh itu ikhlas. Eh, ada beberapa orang kalau ditanya, kenapa usah apa Saya ikhlas jadi jadi logik klasik itu jadi dalam gimana cara mencapai mencapai itu yang kedua kalau orang idiot sama stres itu masuk A ya baik jadi orang yang idiot itu mau stres kita mesti kembalikan kepada ahlinya yaitu kita periksakan kepada dokter kalau memang fisik kering, kalau memang ada gangguan pada akalnya, maka dia sama dengan hukum majnun. Hukumnya sama dengan hukum majnun. Tentunya yang mengetahui itu adalah dokter ahlinya. Jadi bukan kita menentukan. Kalau dokter mengatakan, oh ya ini memang ada gangguan pada akalnya. Ini ada gangguan pada sarafnya. Dokter mengatakan dia tidak normal. Maka hukumnya sama dengan majnun. Tapi kalau dokter mengatakan enggak, dia tidak jelas, dia ada, dia normal, umpama. Hanya dia mungkin dari sisi psikologis dia terlalu emosional dan lain sebagainya sehingga kurang berpikir secara benar. Jadi kelihatannya seperti orang stres, orang seperti itu tidak tidak begitu saja kita bebaskan dia daripada kewajiban. Nah, jadi untuk hal-hal semacam itu jangan lupa kiai ulama untuk juga melibatkan para ahli medis untuk memperjelas daripada kedudukan orang tersebut. Saya sudah jelas. Nah kemudian soal ikhlas, saudara, kalau barusan bicara soal sedekah, katakanlah kalau sedekah itu tidak wajib orang masih bisa beralasan seperti itu. Yang berbahaya kalau yang wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak puasa? Dia jawab, saya belum ikhlas. Percuma dong saya sholat kalau saya tidak ikhlas. Kan kalau tidak ikhlas tidak diterima kalau saya capek-capek sholat tidak ikhlas Allah tidak terima. Yang penting saya tidak sholat dulu. Lalu tanya, lalu kamu mau sholat kapan? Nanti kalau sudah ikhlas. Nah, ini ini kita langsung kasih contoh yang wajib. Harus kan ada yang wajib yaitu zakat, nafkah, ada yang tidak wajib. Nah, langsung kita berikan contoh yang wajib. Nah, kalau ada orang mengatakan sedemikian rupa, saya mengingatkan dasar keilmuannya. Perhatikan baik-baik. Yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya zakat adalah kewajiban. Yang namanya wajib, mayutabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yaitu orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Kenapa ini saya ingatkan? Artinya orang mau ikhlas, enggak ikhlas, ridho, enggak ridho, wajib dia sholat. Karena itu kewajiban. Enggak ada alasan dia untuk untuk mengatakan, saya kan belum ikhlas. Nah, soal dia belum ikhlas, ya sholatnya tidak membuahkan pahala. Tapi setidaknya kalau dia sholat walaupun tidak ikhlas, kewajiban sudah dilaksanakan. Tapi kalau gara-gara tadi dia tidak sholat, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi nggak bisa disamakan antara orang yang sholat tidak ikhlas dengan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat tidak ikhlas lebih bagus daripada orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena walaupun dia tidak ikhlas, setidaknya dia sudah keluar dari ikatan kewajiban. Dan kita sudah pelajari kemarin. Nah, kemarin apa dia punya dia punya kaidahnya dalam usul fiqih yaitu idah fuila al makmur bihi ala wajhi. Nah, jangan lupa kalau satu perbuatan yang diperintah sudah dikerjakan sesuai dengan syaratnya, maka yang bersangkutan lepas dari kewajiban. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang nggak sholat alasannya tidak ikhlas. Pertanyaan saya, dia udah lepas dari kewajiban belum? Kalau dia belum lepas dari kewajiban dia dosa tidak? Nah, tapi kalau orang sholat tidak ikhlas, dia nggak dosa karena nggak meninggalkan kewajiban. Cuma sholatnya nggak membuahkan pahala. Kesian. Itu satu. Jadi saya katakan dari segi ini yang sholat tidak ikhlas lebih baik daripada yang tidak sholat sama sekali. Ada orang mengatakan, saya tidak sholat tapi ikhlas. Ya maksudnya ikhlas tidak sholat. Nah ini manusia-manusia yang ngawur ini. Jadi berangkat lebih baik saya. Pertanyaannya begini, mana lebih bagus? Orang yang sholat tapi tidak ikhlas, atau yang ikhlas tapi tidak sholat? Jangan terjebak. Tetap orang yang sholat lebih baik. Itu dari satu sisi. Ada sisi kedua. Sudara, ikhlas tidak ikhlas. Ini urusan hati. Hati manusia itu bergejolak. Hati manusia itu bergejolak. Semakin hebat gejolaknya, semakin sulit sifat baik tumbuh. Salah satu sifat baik adalah ikhlas. Semakin hati bergejolak, sifat-sifat jelek yang tumbuh. Ada ria, ada ujung, ada takabur, ada hasad. Itu tumbuh. Nah, bagaimana supaya supaya sifat-sifat jelek ini tidak tumbuh? Hati itu mesti ditenangkan dulu. Nggak boleh dia bergejolak. Nah, kalau hati itu sudah tenang, sifat-sifat buruk nggak bisa tumbuh. Yang tumbuh sifat-sifat baik sifat tawadu, sifat tonaha, sifat ridho, sifat ikhlas. Nah jadi ini persoalan hati. Tolong diingat itu dulu. Ini persoalan hati. Nah yang kedua, bagaimana supaya hati itu tidak bergejolak? Allah sudah kasih kunci. Allah menyatakan di dalam apa namanya eh, di dalam al quran al Karim di mana Allah berfirman faqala ta'ala Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi supaya hati tenang, ya zikir kepada Allah. Nah, zikir yang paling hebat adalah sholat. Jangan lupa itu. Makin uh, eh, yang ya Allah katakan, inna sholat katan ha'na fahsyati wal wal munkar wala dzikrallahi akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar, zikir yang paling dahsyat. Kalau zikir bisa mengangkat hati, maka sholat adalah kunci yang paling utama untuk membuat hati tidak bergejolak. Sholat. Nah, makanya kalau ada orang tidak tidak ikhlas, tapi dia sholat. Berarti dia lagi nungguin penyakit hatinya. Dia nih tidak ikhlas, ria. Hatinya lagi sakit. Tapi dia sholat. Berarti lagi diobatin untuk hatinya dengan sholatnya. Walaupun sholatnya belum diterima karena tidak ikhlas. Tapi sholatnya akan jadi obat bagi dia. Supaya penyakit riaknya hilang. sudah Nah tapi kalau ada orang beralasan, ah saya belum ikhlas, saya nggak mau sholat. Nanti kalau udah ikhlas, saya baru akan sholat. Bagaimana sifat ikhlas itu bu kalau dia tidak sholat? Karena selama dia tidak sholat, hatinya tidak akan pernah tenang. Kalau hatinya tidak akan pernah tenang, bagaimana sifat ikhlas itu akan tumbuh? Mustahil. Nah, makanya tadi saya berani mengatakan, orang yang sholat tidak ikhlas, lebih bagus daripada orang yang tidak sholat. Kenapa? Orang yang sholat, walaupun tidak ikhlas, dia tahu diri satu, dia tahu itu kewajiban dia tidak tinggal. Yang kedua, dia tahu kalau dalam hatinya ada penyakit yang perlu diobati. Nah itu kelebihan orang yang sholat walaupun tidak ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak mau sholat dengan alasan tadi, berarti dia biarkan penyakit dalam dirinya untuk tidak disembuhkan. Dan nah, saya mau tanya sama yang hadir, Anda punya penyakit urat, bagus mana? Yang batin akan didiamin. batin. Yang khawatir lebih baik tuh daripada yang membiarkan. Nah kalau kurang dibiarkan bisa selebar badan dia. Bisa selebar badan itu kurang. Nah, begitu juga sifat ria. Kalau terus menerus dibiarkan dia tidak sholat, dia tidak bikin tenang hatinya, itu dia akan sulit, yaitu untuk dicabut daripada hatinya. Bahkan makin lama akarnya makin kuat, makin lama akan makin mendarah daging, makin lama hidupnya selalu dia tidak pernah Islam. Nah, jadi sekali lagi alasan seperti tadi ada alasan bodoh, alasan yang sesat menyesatkan, alasan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Jadi sekali lagi saya nyatakan yang namanya kewajiban agama, ikhlas, tidak ikhlas, wajib dijalankan. Wadah perempuan, kita ajak pakai jilbab, apa dia bilang, saya belum ikhlas. Nanti kalau saya udah ikhlas, udah tulus, udah pasrah, saya nggak mau pakai jilbab kalau disuruh orang. Kan begitu. Ini alasan syaitaninya. Ini alasan iblisiyah. Artinya setan iblis menggoda dia, udah goda diajarin dari alasan gitu. Nah, nah ini nggak boleh kita gunakan. Perempuan mau ikhlas, enggak ikhlas, mau dipaksa, enggak dipaksa, mau ridho enggak ridho yang namanya kewajiban harus dilaksanakan. ridho ke, tidak ridho ke, suka ke, tidak suka ke. Karena itu adalah kewajiban agama. Nah, jadi sekali lagi itu pola pikir orang beriman mesti begitu. Nah, jadi kalau nanti ada perempuan-perempuan yang jawab begitu, terangkan. Anda rito, Anda tidak rito, suka, tidak suka, ikhlas, tidak ikhlas, Anda tetap wajib berpikir mbak, Anda tetap wajib untuk menutup aurat. Anda ikhlas, Anda tidak ikhlas. Kalau Anda tidak menutup aurat Anda, Anda selalu dalam dosa. Terus menerus dalam dosa. Setiap Anda berjumpa dengan orang-orang yang tidak halal bagi Anda dalam keadaan Anda tidak menutup aurat, saat itu Anda terus menerus menambah dosa Anda. Dan itu akan bisa menyebabkan datangnya siksa dan murka Allah. Nah, untuk men. men. Baik, tahun Sayyidina Umar. Silakan. maksa gitu yang hanya mengasihnya itu kasihnya di mulut orang nah jadi yang tidak punya dosanya itu siapa ya yang iya nah ini sebetulnya pertanyaan pertanyaan tinggi tapi baik jawabnya sudah ada dalam pelajaran kemarin di kemarin kita belajar usul tinggi ada salah satu yang menunjukkan keharaman, menunjukkan larangan adalah nafsul hil yaitu dinafinya kehalalan. Kan Di situ ditulis hadis. Anda bisa lihat dalam buku Anda yang bunyinya la yahillu malum ri'in muslimin illa muslimin musliminhu. Tidak halal. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan izin dan ridhonya. Kemarin sudah dibahas belum? Itu jawabannya. Tidak halal harta muslimnya yang manapun kecuali dengan izin dan ridhonya. Jadi jangan pernah paksa orang untuk kita manfaatkan, gunakan atau minta dari harta bendanya. Karena kalau dia tidak ridho hatinya, tidak suka dia punya jiwanya, maka barang tersebut tidak halal bagi anda. Baik, tahun Sayyidina Utsman, silakan. ما الحديث في الكفار الذين ليس لهم دعوه بالاسلام للكفار الذين لم تصلهم دعوة الإسلام، نعم كيف تكون صيغة الدعوة يعني؟ إيه. هل فقط يسمعون بها أم ضروري آه، دعاة السماء إليهم؟ وهل أمة الإسلام مأثومة على علم دعوة الكفار؟ نعم. عند الأشاعرة عند الأشاعرة أي ناس لم يبلغوا الدعوة ليس عليه وزن يعني لا لا لا يعني آه، غير مقلد أي ناس أي إنسان لأن بلوغ الدعوة إلى أي إنسان شرط في التكليف nah, إذا إذا كانت الدعوة لم تبلغه فهو غير مكلف هذا عند الأشاعرة ولكن عند المعتزلة لا عند المعتزلة لابد أن يفكر بعقله لابد أن يفكر بعقله وإن كان هناك هناك دعوة تبلغه ولكن لابد عليه أن يفكر أقل شيء أن يوحد الله سبحانه وتعالى بأجله ما ما يجعل يعني آلهة ما يجعل الله سبحانه وتعالى متعدد هذا عند عند المعتزلة أما عند الأشاعرة لا يعني آه الآية والله سبحانه وتعالى شوف bacain ayatnya siapa yang hafal ما كنا آه Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tolong semua dicatat ayatnya untuk pertanyaan ini. Hatta nab'ata rasulah, apa bunyi awal ayat awalnya? Hatta nab'ata rasulah. Eh, hatta nab'ata rasulah. Demikian. Bagus, ini pertanyaan bagus, jangan kita luputkan. Nah, Ya, surah Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala qala matunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala maka yu'adzib أي أمم إلا ببعث الرسول إليهم من بيتهم وإن كان هناك أمة لا تأتي إليهم رسول يعني رسالة ولا نبي يعني الذي يحذرهم يعني لا لا لا, لا يعذب أبدا والله سبحانه وتعالى هو عدل فبعدله وفضله لا يعذب أحدا إلا إلا ببعث الرسول إليهم Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 15. Catat itu. Tidak Allah yang menyatakan kami tidak akan menyiksa. Yaitu kaum yang manapun. Lalu sehingga kami putus kepada mereka Rasul. Jadi kalau ada satu komunitas manusia, Allah tidak kirim Rasul, atau Rasul tidak datang kepada mereka, mereka tidak pernah tahu tentang syariat, tentang agama Allah, maka mereka tidak dihisap. Ada menghisap di Mereka tidak disiksa, tidak ada ganjaran atas mereka. Inilah hak-hak hak daripada Al-Asy'ariyah. Jadi orang-orang kafir yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, tidak pernah dengar tentang Islam, tidak pernah tahu tentang Islam, mereka tidak mukallaf, mereka tidak tahu menahu. Tapi kalau kalangan Mu'tazilah mengatakan tidak, nah, mereka punya akal, mereka punya pikiran, mereka mesti berpikir sekurang-kurangnya mereka mengakui Allah itu Maha Esa sekurang-kurangnya. Walaupun mereka tidak tahu syariatnya, walaupun mereka tidak tahu ajaran agamanya, minimal mereka tidak mempersekutukan Allah. Nah, kalau mereka mempersekutukan Allah, mengatakan Allah ada, berbilang Allah beranak, nggak bisa. Mereka tetap dituntut. Itu menurut Muqtazilah. Karena menurut Mu'tazilah mereka punya akal. Untuk apa Allah berikan mereka akal kalau bukan untuk berpikir? Apa layak hidup? Atau mereka tidak berpikir? Ini dalil Mu'tazilah. Sedangkan dalil dari kalangan kalangan Asy'ariyah ayat tadi. Jadi nggak nggak nggak menakal-akalan, tapi berdasarkan nakli an-nukul. Karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah tidak akan azab siapapun sebelum Allah kirim kepada mereka seorang Rasul. Berarti kalau mereka tidak pernah bertemu Rasul atau tidak pernah mendengar dakwah Rasul, tidak pernah tahu tentang agama, mereka ger mu'adzab. Mereka tidak diadab. جزاك الله خير يا استاذ مبدع السؤال وجيه آثمون بعد ايش يعني اسم انه اسم يعني تبليغ الناس المسلمين المسلمين اسم عندهم الذنب يعني بعدم تبليغهم اوه نعم نعم التبليغ هذا واجبات المسلم التبليغ تبليغ الدعوة هذا من واجبات المسلم يجب علينا أن نقوم بالدعوة بالتبليغ في كل أنحاء العالم واجب من من يجد الفرصة لتبليغ الإسلام في بلاد الكفار ولم يقم به فهو أسلم إلا إذا لم يجد الفرصة لأن لكل إنسان سبحان الله سبحانه وتعالى يؤتي فلان فرصة ولا يؤتي فلان فرصة من يجد الفرصة في تبليغ الإسلام في أي مكان كان يعني فوق الأرض bayangin alaihi an yakumu bihi. Nah, saya saya Sayyiduna Ali. Silakan. Ya. InsyaAllah, saya kemudian saya pun berdakwah di Amerika, ke Injil, di Allah, di, di Papua. di Papua, nah, Iria, ya, ya. nah, silakan. Jika ada seorang pemimpin yang di dalam uh, daerahnya itu ada orang-orang kafir yang kaya raya. Jadi kalau orang-orang muslim kan sudah dikenakan zakat itu. Lalu bagaimana untuk orang kafir ini? Itu satu. Yang kedua, bagaimana jika ada orang kafir yang berinfak ke masjid atau ke pesantren? Bagaimana hukumnya? Lalu yang ketiga, bagaimana jika ada anak yang mendoakan yang orang tuanya masih kafir? Terima kasih. Jadi untuk yang pertama, untuk yang pertama, orang-orang kafir yang hidup di negara Islam di bawah perlindungan umat Islam wajib bayar jizyah. Jadi kalau kaum muslimin terkena zakat, orang kafir terkena jizyah. Nah, untuk apa jizyah itu dibayar? Untuk perlindungan. Dengan dia membayar jizyah, maka keselamatan harta mereka, jiwa mereka harus dilindungi oleh negara. Jadi jizya itu bukan diskriminasi. Jizya itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kafir di negeri Islam dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sementara orang Islam, kenapa nggak diskriminakan jizya? Dia udah kena zakat. Nah, dan dia tidak perlu membayar jizya karena dia sebagai pelindungnya. Justru umat Islam itu yang harus melindungi minoritas para orang kafir yang ada di negerinya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, orang kafir yang berinfak pada ya. Jadi orang-orang kafir yang berinfak, berderma kepada umat Islam, itu pada prinsipnya tidak ada larangan untuk kita menerimanya. Pada prinsipnya, untuk apapun menuju khair. Nah, tapi memang dalam kita bicara konteks ibadah dan lain sebagainya, warok lebih diutamakan. Kehati-hatian lebih diutamakan. Apalagi orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini, yang mereka sendiri sudah tidak tunduk kepada aturan agama mereka. Karena semua agama itu mengharamkan riba. Tapi berapa banyak orang-orang kafir menghalalkan riba, mereka beramal dengan riba, tercampur aduk hartanya, jadi kita mesti lebih warok dan walaupun pada prinsipnya bantuan orang kafir boleh diterima selama kita yakini bantuan itu halal dan tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat jangan sampai dijadikan sokokan. Ini hari kita dibantu besok dia mau bangun gereja di samping masjid. Nah ini jadi jadi problem yang besar ke depannya. Jadi tolong dipastikan itu dulu. Kalau memang bantuannya itu tanpa pamrih, tulus, hartanya memang bersih, kenapa tidak? Boleh diterima dari orang-orang kafir secara umum. Yang ketiga, bagaimana kalau ada anak punya orang tua masih kafir? Nah, apakah boleh didoakan? Nah, kita bagi menjadi dua. Orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Pertama, kalau orang tuanya masih hidup, dia boleh doakan dalam dua hal. Pertama, untuk mendapat hidayah agar masuk Islam. Kedua, dalam urusan dunia. Umpamanya kalau dia sakit, doain dia sembuh kalau dia kerja, doain dia sukses. Itu urusan dunia. Nah, sebab Nabi pernah mendoakan orang Yahudi dalam urusan dunia. Jadi suatu ketika Nabi berwudu yang nuangin Yahudi. Jadi Yahudi nuangin dari bejananya Nabi ambil wudu. Nah setelah selesai apa kata Nabi kepada Yahud tadi? Pagalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Yahud yang Yasubul Bulma diwuduin Nabi jamal semua. Semoga Allah mengindahkan kamu. Itu doa. Jadi Allah, Nabi mendoakan supaya Allah bikin lingkaran bagus, cantik, indah. Dan ternyata luar biasa. Sampai si Yahudi ini tua rentak, satu uban pun tidak tumbuh. Doanya Nabi. Nah, artinya di sini, mendoakan urusan dunia tidak apa-apa. Urusan dunia. Nah, urusan akhiratnya cukup mendoakan agar dia mendapat hidayah itu kalau si kafir tadi masih hidup. Tapi kalau sudah si kafir meninggal dunia, putus. Tidak boleh kita doakan. Jadi udah nggak ada lagi doa buat dia. Karena doa untuk mendapat taufik hidayah udah nggak ada, sudah meninggal. Doa untuk urusan dunia juga sudah putus, karena dia sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi doa untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia. Saya rasa jelasin. Ya. Baik, tahun Sayyidina Hasan tanpa tahu dan Sayyidina Hasan. Silakan. Coba dioper ya masih panjang kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, di masalah takrif mukalaf, mau ditanyakan masalah takrif mukalaf Tadi yang Syekh Majan e, eh, tanyakan bahwa dakwah e, kalau butuh dakwah jadi syarat mukalaf. Ini kurang mengerti dari bahasa Arab banyak, jadi tengatos gitu bahasa Arab. Itu tadi anu di pertanyaannya, pertanyaan langsung pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana orang yang tuli, orang yang buta, apakah tidak termasuk mukalaf? Kedua, kedua dalam definisi eh, Anahum dafiluna fil khitori bijamil furu syariat dalam kalimat tersebut kenapa tidak bijamil usul syariah ada firman Allah dalam Al-Quran ya ayuhan nasu ubudu Bubudu di situ ahli tafsir bagian menyebutkan bubudu air wahidu. Jadi kenapa tidak berusul syariat seperti tauhid, tapi oleh bulu bulu syariat tidak usul syariat. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara orang tuli, orang buta, orang bisu, kita lihat. Kalau jenis tuli, bisu, dan buta yang tetap kondisinya bisa memahami dakwah sampai kepada dia dakwah, tetap dia wajib terkena taklim. Tapi kalau dia dari bayi sudah buta, sudah tuli, umpamanya nggak sampai kepada dia syariat, dia nggak paham. Jadi kalau pertanyaan orang tuli dan buta, kan kita mesti lihat tulinya kapan, butanya kapan. Nah kalau dia tulinya umur sudah 40, mukanya sudah umur 40, masa mudanya dia tahu pengajian, bertetangga dengan masjid, orang kosong dia nggak tahu Islam. Yang buta tuli seperti itu tetap bukanlah. Tapi kalau yang buta tuli semenjak kecil dari bayi, dia nggak tahu Allah, dia nggak tahu Nabi, dia nggak tahu Rasul. Hukumnya sama dengan yang tadi kita bicarakan dengan pertanyaan Syekh Bunga Jadi pengertian bulu dakwah baik orang yang munasir yang tinggal di daerah yang terpencil, ada tinggal di sekitar kita tapi indranya tidak bekerja. Nah orang-orang yang panca indranya tidak bekerja semenjak kecil tidak pernah tahu dakwah, hukumnya sama seperti yang kita katakan tadi. Itu satu. Nah yang kedua, kenapa dalam buku kita disebutkan usul syariah, bukan usul syariah? Saya balik bertanya, yang kita pelajari usul fiji atau usul din? yang kita pelajari ini kita usul fikih atau usul fikih usul fikih usul fikih bicara akidah atau syariat jadi jawabnya udah jelas ini tidak lagi bicara soal akidah lagi bicara soal syariat apakah mereka diwajibkan menjalankan syariat atau tidak masuk tidak dalam perintah dan larangan ini yang sedang dibahas oleh kita tapi sebetulnya akidah ada dia bahas antum teruskan bacanya ada tarakal Islam coba baca bitarkil Islam. Apa pengertian bertarkil Islam? Dia tidak masuk Islam. Berarti usulan usuludin bukan? Usuludin. Nah, jadi jadi di sini kenapa tidak dibahas usul dinnya? Karena itu sudah sesuatu yang makhluk. Orang udah paham. Semua manusia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah paham, udah nggak usah dibahas lagi. Justru yang jadi persoalan bagaimana syariatnya bagi orang kafir? Wajib atau tidak? Masuk tidak mereka dalam perintah dan larangan? Ini yang masih banyak orang tidak paham. Yang dibahas oleh sahibul kita, rahimahullah ta'ala al tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjelaskan yang belum dipahami. Tapi kalau din, semua sudah paham. Semua orang wajib beriman kepada Allah. Jelas? Nah, Nah, jadi sekali lagi itu, jadi pertanyaannya saya ulangi. Kenapa dalam kitab ini diceritakan apakah orang kafir itu wajib menjalankan e, furu syariah atau tidak? Pertanyaannya kenapa usul syariah tidak diceritakan tentang usul di? Jawabnya karena usul syariah tidak ada perbedaan di antara ulama, semua sepakat. Sesuatu yang makhluk. Pokoknya namanya usul din, yang namanya urusan iman, setiap manusia wajib beriman kepada Allah. Titik. Nah, tapi kalau urusan syariat ulama berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Ada ulama yang berpendapat orang kafir masuk dalam perintah dan larangan berkenaan dengan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ada ulama yang mengatakan tidak masuk. Nah, dijelaskan harus kibul kita. Yang sahih yang mana? Nah, inilah yang beliau jawab. Fasahihu. Nah, lihat kalimat pertama. Yang sahih adalah mereka hidup mereka masuk yaitu di dalam daripada perintah dan larangan. Baik, tanpa tahu Silakan. Nah, ketika kufar tidak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka tidak berani kalah. Karena pertanyaannya ketika Eh, dakwah sampai, namun dakwah yang sampai kepada mereka tidak membawa surah Islam, surah fikih Islam. Dalam artian dakwah yang dibawa pendakwah tersebut malah menjadikan mereka benci terhadap Islam. Misalkan hanya menunjukkan sisi-sisi kekerasan dalam Islam sehingga kufar tersebut tidak memahami Islam sesuai dengan Islam. Apakah kufar tersebut tetap telah sampai dakwah kepada eh, kafir tersebut sehingga masuk dalam uh, mukallaf atau tidak. Ya. Jadi kita mesti bedakan. Kalau ada perbuatan orang Islam yang buruk sampai kepada orang-orang kafir yang tidak kenal Islam. Oh itu ada kelompok namanya Islam. Dia membunuh, dia lebur. Dakwah belum sampai kepada dia. Dia baru sampai urusan bunuh membunuh, urusan jahat. Ini pun yang melakukan pembunuhan bukan sedang berdakwah. Jangan lupa. Nah, jadi itu belum sampai kepada dia. Tapi setidaknya mestinya itu memancing dia untuk tahu lebih banyak apa ini Islam. Siapa ini Islam? Makanya kan orang-orang Mu'tazilah itu mendorong mereka kan punya akal. Mikir dong. Kalau udah dengar ada Islam begitu cari, pelajari apa itu Islam. Kalau Mu'tazilah nggak pakai kompromi, <laughs> dia nggak mau kasih dispensasi. Tapi kalau kalangan askari, orang tersebut tetap belum sampai dakwahnya. Yang namanya dakwah, dia dikenakan Islam itu begini, Islam itu begitu, Allah itu Esa, Muhammad itu nabinya. Nah ini ini baru Islam itu sampai kepada mereka. Baik kita tambahkan pertanyaan, bagaimana kalau Islam soal Allah itu sebagai Tuhan, nah, Muhammad itu sebagai penutup para nabi sampai. Tapi tak cara sholat sampai. Tak cara puasa ya sampai mereka tetap tidak bisa dikatakan mukallaf dalam syariat sebelum mereka mempelajari itu. Karena orang yang tidak tahu bukan disiksa, bukan diadab, tapi orang yang tidak tahu harus diberi tahu. Hanya yang terjadi perbedaan, apakah mereka kena kewajiban untuk menuntut ilmu itu. Nah ini ini jadi perdebatan. Nah tapi yang jelas kalau mereka punya peluang, punya kursus, punya kesempatan, untuk mempelajari lebih jauh Islam, wajib dia pelajari. Nggak bisa dia pasrah untuk tidak tahu. Dan ini bisa terjadi kepada orang Islam, suami istri Islam. Tinggal katakan di Los Angeles, di pedalaman. Satu kampung yang tidak ada orang Islam. Nah begitu dia punya anak, dua atau tiga orang anak, atau ibu bapaknya meninggal. Nggak sempat ngajarin sholat, nggak sempat ngajarin yang ini halal, ini haram. Dia nggak tahu. Dia cuma tahu saya Islam. Karena ibu bapak saya Islam. Dan dia nggak mau pindah agama. Enggak, saya mau ikut ibu bapak saya dulu. Karena cintanya kepada ibu bapak. Tapi dia nggak tahu Islam itu bagaimana. Dia tetap dikategorikan Islam, tapi dari segi syariat, dia tetap nggak bisa dikatakan dosa. Sama seperti orang yang lupa, orang yang gila, orang yang sobi tadi. Nah, sampai kapan? Sampai dia tahu kalau itu ada kewajiban. Jadi kalau dia menenggak minuman keras, dia tidak sholat, kita nggak bisa katakan dia dosa. Orang nggak tahu. Kalau nggak tahu, dikasih tahu. Kalau sudah tahu, maka berdosa kalau dia lakukan. Baik. Nah, ini kok balik lagi nih. Tunggu dulu. Saya tidak hari sebentar. Silakan. Ustaz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang wajib menyampaikan dakwah Islam? Apakah cukup cuma seorang ustaz? Atau jangan-jangan orang muslim awam pun punya kewajiban menjalankan dakwah Islam. Karena dalam kehidupan sehari-hari, saya pribadi sering bergaul dengan non-muslim. Dan kalaupun itu wajib, saya kadang-kadang merasa tidak enak karena kita mendakwahi bos-bos kita. Apakah cukup dengan misalnya menulis status bersaksilah bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Muhammad putusan Allah. Apakah kewajiban dakwah itu sudah gugur? Terima kasih. Ya. Jadi satu pertanyaan sangat bagus. Siapakah yang wajib untuk berdakwah? Jawabnya setiap muslim wajib berdakwah. Karena Nabi mengatakan bagi wahani walau ayat. Jadi orang yang paling awam pun hanya punya satu hadis, dia wajib berdakwah. Dakwah ini jangan diartikan ceramah. Dakwah nggak mesti ceramah. Nah, kita bergaul dengan orang kafir, tunjukkan akhlak karimah tanpa ngomongnya eh, masuk Islam yuk menunjukkan akhlak karimah saja sudah dakwah dakwah itu kan ada jenjangnya dakwah itu kan ada macamnya ada dakwah dengan ucapan ada dakwah dengan perbuatan ada dakwah dengan akhlak ada dakwah dengan sikap la Allah nafsan illa usaha Allah tidak membebankan kita di luar kemampuan kita kalau anda, anda mampu berdakwah kepada orang-orang kafir di kantor anda kepada bos anda dengan ucapan Anda belum mampu, tapi dengan sikap bisa. Tunjukkan sebagai pegawai muslim yang baik. Oh, pegawai muslim yang baik, tidak korupsi waktu, datang tepat waktu, pulang kerja juga tepat waktu. Oh, pegawai muslim yang baik tidak korupsi, tidak ngambil harta rendah daripada perusahaan. Nah, jadi kalau Anda tunjukkan kedisiplinan, ketertiban, akhlakul karimah sebagai seorang pegawai muslim, jangan dia menunjukkan kepada si kafir, begini seorang muslim, anda sudah berdakwah. Jadi dakwah itu nggak mesti ngomong dulu masuk Islam yuk. Nah, nggak mesti begitu. Tapi memang kalau dakwah sudah ditunjukkan dengan akhlakul karimah begitu mendapat kesempatan, mendapat kesempatan, bisa kita ajak dengan lisan, tentu kewajiban kita untuk menyampaikan dengan lisan. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi sekali lagi, dakwah kewajiban setiap muslim wajib kita ajak orang-orang kafir di sekitar kita untuk masuk Islam. Wajib. Jangan sekali-sekali menganggap itu tidak wajib. Nah, yang kedua, jangan juga ada di antara kita yang berpikir, ah, percuma kalau saya sampai ke dia, dia nggak bakal masuk Islam. Tunggu dulu. Urusan topik jadi hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya ikhtiar. Saya bisa buktikan. Saya dan kawan-kawan di FPI tidak pernah berpikir, ada hampir 100 batak kalau masuk Islam di penampungan FPI. Saya tidak pernah mimpi. Batak Karu itu dikenal dengan dengan sikapnya yang keras. Uh, semua orang Batak tahu siapa orang orang Karu. Nah, jadi kalau dia udah pegang sesuatu keras, mau prinsipnya benar nggak benar, dia kalah. Saya nggak pernah berpikir kalau ada orang-orang karo dalam dalam waktu yang singkat berbondong-bondong masuk Islam di posko FP. Nah ini terjadi pada pos-pos kemanusiaan yang dibangun oleh di Sumatera Utara yaitu di Sinabung. Sampai hari ini masih berlangsung. Begitu bikin posko, ah, pengungsi-pengungsi muslim kita tarik, masukkan ke posko kita, ternyata orang-orang kafir menonton, melihat, mempelajari, Ternyata mereka tertarik, mereka minta izin untuk ikut dalam posko kita, kemudian mereka tergerak, mereka masuk Islam. Nah, dalam waktu hanya satu bulan, sudah 70 orang masuk Islam ketika itu. Nah, jadi jadi jangan pernah berpikir, ah, ini ada keras nih. Oh, ini orang Batak Karo mana mau dia kita ajak kamu masuk Islam. Jangan-jangan kita ajak Islam tapi ajak berkelahi lagi kita. jangan pernah begitu. Nah itu padahal kawan-kawan FPI yang ada di sana itu sudah mengatakan, eh orang Batak kalau yuk masuk Islam sudah berbuat baik, buka posko kemanusiaan, siapkan bantuan, bikinin sumur air, ciptakan suasana yang nyaman di penampungan sehingga orang-orang Islamnya nyaman, mereka tertarik, mereka masuk Islam. Nah, jadi ini sekali lagi saya ingatkan, yang penting kita berusaha jalankan kewajiban kita. Berhasil tidak berhasil itu urusan Allah. Karena taufik dan hidayah itu hanya merupakan hak Allah bukan urusan kita. Baik sebelum kita tutup, barusan dari Sayyidina Ali ada dua orang yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke pertanyaan Sohib tadi yang doa anak kepada orang tua yang kafir apakah itu tidak berbenturan dengan salah satu hadis yang anak pernah baca? Saat anak Adam akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Dan itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Bagaimana anak anak orang kafir itu menjadi anak yang soleh? Apakah doanya akan di, dijawab Allah? Kalau dia mendoakan orang tuanya, orang kafir Iya, punya anak yang soleh. Jadi pertanyaannya doa orang kafir, eh, doa doa anak orang kafir yang sudah masuk Islam. Dia soleh. Dia soleh. Iya. Apakah itu tidak berhubungan dengan hadis? Berbenturan hadisnya di mana maksudnya? Yang Adam akan akan akan jatuh fokus kepada pertanyaan. Tadi kan kita sudah iya. jelaskan. Ya bahwa orang Islam tidak boleh mendoakan orang kafir walaupun itu orang tuanya kalau sudah meninggal dunia. Nah, jelas kan? Nah sekarang pertanyaannya benturannya di mana? Ya, ya. Yang hadisnya mengatakan gini, iya, kalau ya, anak anak cucu Adam kecuali tiga perkara, iya. Kecuali anak doa anak yang soleh. Anak cucu Adam di situ, lafzul am yurobi bikin khusus Lapas yang umum maksudnya khusus hanya orang Islam. Jadi kalau disebut amal amal illa min Anak itu abang Adam terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama apa? Sedekah penjara. Emang sedekahnya orang kafir bisa mendatangkan pahala? Ilmu yang tanpa ubi. Emang ilmu orang kafir eh, bisa untuk manfaat untuk urusan agama kita? Jadi jangan diartikan Ibnu Adam di situ semua yang kafir dan muslim. Jadi orang kafir pun kalau mati sedekah jariahnya menghadirkan pahala. Tidak betul. Makanya lapar di situ, yang dimaksud itu ada di situ, orang Islam yang mati terputus amalnya, kecuali tiga perkara. Kita bicara orang Islam, bukan orang kafir. Nah, jadi kalau orang kafir, walaupun dia punya anak muslim, soleh, beriman, doanya tetap dia sampai kepada orang tua yang kafir. Paham? Yang belakang? Siapa tadi? Ada pertanyaan? Sekali? Tidak ada. Baik. Ya, ada yang jadi itu. Siapa? Nah, tunggu dulu. Ini saya lihat pelajaran usul fikih yang lari ke akidah nih. Ini pertanyaannya semua akidah ini. Padahal tadi kita lagi lagi lagi bicara soal usul fikih. Ini udah udah melebar nih. Musuh dibatasi nih. Cukup yang terakhir. Tapi kalau saya diterima amal soleh kan harus beriman. Nah, bagaimana kalau ada orang kafir, dulunya dia dermawan sering beramal soleh, kemudian dia masuk Islam. Nah, bagaimana dengan amal masa lalunya? Apakah diterima atau ya. Setelah? Amal orang kafir tidak diterima oleh Allah. Kalau di kemudian hari dia masuk Islam, amalnya tetap tidak diterima. Tapi dia punya keuntungan. Al-Islam yajubu makoblah. Islam menghapus dosa masa lalunya. Seluruh dosa yang dia lakukan sebelum Islam, dosa apapun. susah apapun. Semua diampuni, dimaafkan oleh Allah. Bersih, putih, hidup, bagaikan kertas tanpa noda. Begitu dia masuk Islam. Mulai hari itu, mulai ada perhitungan lagi atas segala amalnya. Tapi saya tidak dapatkan dalil. Kalau ada orang kafir yang beramal baik, begitu masuk Islam, itu jadi dapat pahala. Tidak. Karena orang kafir yang beramal baik, dia tidak memenuhi syarat untuk diterima. Jadi tetap amalnya tidak terima, walaupun dia sudah masuk masuk Islam. Sebaliknya, orang Islam yang murtad, seluruh amal baiknya gugur. Batal, habitat akma gugur. Seluruh amal baiknya batal. Lalu bagaimana seluruh dosanya yang dulu? Enggak batal. Dosanya tetap wah nambah lagi dosa murtad. Nah, Baik, media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, eh, ingin bertanya tentang fenomena yang terjadi saat ini. Kalangan jil menunjukkan melakukan wacana dan opini bahwa semua agama sama dan agama mengajarkan kepada kebaikan. Mereka berdalih, lihatlah kitab-kitab masing-masing agama. Agar semua mengajarkan kebaikan. Sehingga mereka berpendapat bahwa surga dan kebenaran bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, menyikapi fenomena seperti ini bagaimana? Karena ini sangat e, menyasar kalangan awam, sehingga kalangan awam mengatakan, oh iya benar juga ya, seperti itu. Iya udah khairan. Kalau akidah lagi. Jadi berarti pelajaran akidah sudah selesai Dua jam sekaligus usul fikih dan akidah. Jadi belajarnya usul fikih, pertanyaannya akidah. Jadi akidah belum belum kita bahas, sudah ditanya semua ini. Baik, ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Saya catat ada dua poin. Poin pertama, kalangan liberal di Indonesia termasuk itu mengatakan semua agama sama. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Itu menurut mereka. Nah kemudian, dalam hal yang sama juga, ada masalah kedua. Yang menentukan surga dan neraka adalah Allah, bukan manusia. Jadi soal dia muslim, dia kafir, itu urusan Allah. Ya, kita nggak boleh di sini main ponis-ponis yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga. Itu hak Allah. Nah ini harus kita jawab. Ada dua ini. Baik. Cuma saya mau tanya, mau dijawab sekarang atau dijawab dalam kajian khusus? Kalau sekarang, jawabnya cuma dua menit. Kalau kajian khusus, satu jam pelajaran. Berarti kalau satu jam pelajaran, ada tambahan-tambahan pengetahuan untuk menghadapi libera. Ya, ini ini bagus, ini pertanyaan sebab ini pertanyaan bagus. Berarti ini untuk pelajaran uh, yang akan datang. Nanti kita cari waktu yang tepat, insya kita mundur. Baik, uh, eh, saya pikir uh, kita break istirahat 15 menit. Saya tonton.